Di mana kita memilih hadis-hadis yang sangat banyak berkaitan erat dengan kehidupan kita di dalam din ini, di dalam dinul Islam. Karena kita berada di akhir zaman ini dengan berbagai macam kaum muslimin yang memahami dinul Islam dengan caranya masing-masing dengan manhaj dan arah yang berbeda-beda. Maka tidak ada yang bisa memberikan sebuah kepastian, sebuah <clears throat> hukum yang bisa kita yakini kecuali jika kita kembalikan kepada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan ajarkan kepada kita. Sehingga Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan jalan satu-satunya kita ini memahami agama ini dengan sebenarnya. Jika kita ingin selamat, jika kita ini ingin berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hal ini <clears throat> adalah salah satu di antaranya yang diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya dari seorang sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat sholat maghrib. Selain al maghrib ma'a Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata Abu Musa. Kemudian fakulna setelah Rasulullah SAW masuk ke rumahnya maka para sahabat kemudian mereka diantaranya mengatakan Lawin tabarna hatta al isya ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita menunggu saja di masjid hingga kita sholat isya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, para sahabat ingin daripada kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita sholat maghrib setelah itu setelah sholat maghrib ini kita tunggu saja sampai waktu isya hingga kita sholat isya bersama Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian setelah itu Rasulullah SAW fakharaja ilaina Rasulullah. Maka Rasulullah SAW keluar kepada kami. Fakala maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atau berkata Maziltum hahuna kata Rasulullah. Kalian masih di sini. Kalian masih berada di masjid ini. Maka kulna kami menjawab kata Abu Musa. Naam ya Rasulullah. Nusalli al-isya'a ma'ak. Nusalli al-isya'a ma'akum. Kami ingin salat isya bersamamu. Intabarna hatta nusalat isya. Kami tunggu sampai waktu isya dan kemudian kami salat isya bersamamu. Kata Rasulullah SAW, tu. Kalian baik. Dalam satu riwayat, ahsantum. Kalian benar. Kalian mendapatkan kebenaran. Lalu kemudian fanadara ilas sama Lalu kemudian disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW rafa'a ra'sahu ila sama mengangkat kepalanya mendongakkan kepalanya ke arah langit wa kana kafiran dan Rasulullah SAW itu kafiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama lama memandang ke arah langit pada saat itu langit cerah dan kemudian banyak bintang bertaburan di atasnya. Lalu kemudian fakalah maka Rasulullah SAW dan kemudian bersabda. Setelah melihat ke arah langit dan melihat bintang-bintang di sana, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, radhiyallahu Anhu, An-nujumu amanatun lissama. Bintang-bintang An-Nujum. Bintang-bintang itu adalah pengaman langit. Fa'idha dahabatin nujum. Jika bintang-bintang itu telah tiada, telah pergi dan telah sirna. Atas sama amatu adu. Akan datang kepada langit apa yang dijanjikan apa yang dijanjikan. Maksudnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud hadis ini? Maksudnya bintang itu merupakan pertanda pertanda bagi langit keberadaan dan kebinasaannya. Jika bintang itu sudah binasa atau sudah tiada, maka demikian juga langit karena pengamannya sudah tiada. Artinya akan datang kepada langit yang dijanjikan oleh Allah. Disebutkan dalam banyak Al-Quran, surat di dalamnya, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kejadian di akhir zaman, hari kiamat. Idza samau fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Dalam surat Al-Infitar. Idza samau fatarat jika langit itu telah pecah wa idzal kawakibun tasarat dan kemudian bintang-bintang itu berguguran bertebaran berhamburan bertubrukan satu dengan yang lain dalam surat takwir ini dan dalam surat yang lainnya idza sama'un syaqqat jika langit itu terpecah dan sama dan seterusnya ini menunjukkan bahwasanya bintang-bintang ketika binasa atau sirna berguguran waidal kawakibun tasarat maka bintang-bintang itu berguguran maka demikian juga langit itulah hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran peringatan bintang-bintang peringatan di mana bintang yang ada sekarang ini tempatnya tetap seperti apa adanya sejak zaman dahulu kala. Tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Terbitnya, tenggelamnya, waktunya, demikian seterusnya dan keteraturan itu berlangsung. Akan tetapi ada masa-masa bahwasanya hal itu akan berakhir berakhir dengan intasarab. Bintang itu berubah, tempatnya bergeser dan kemudian akhirnya e, berguguran dan hilang dari langit. Setelah itu apa yang terjadi? Langit akan sirna dan akan binasa. Terancam langit itu dengan e, dengan <clears throat> apa yang dijanjikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, bukan itu maksud dan bukan itu sampai di sini saja yang dimaksud dan dituju oleh Rasulullah SAW. Akan tapi ini sebuah perumpamaan, sebuah perumpamaan dan permisalan. Rasulullah meneruskan, wa ana amanatul li ashabi. Rasulullah mengumpamakan langit itu dirinya dan langit dan <clears throat> eh, bintang-bintang adalah dirinya Rasulullah dan langit itu adalah para sahabat. Ana amanatun li ashabi. Kalau bintang-bintang itu adalah pengaman langit, maka aku adalah pengaman para sahabatku. Aku adalah pengaman para sahabatku. Fa'idha dhahabtu jika saya telah tiada. Ata ashabi ma yu'adun. Akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim di mana hadis ini termasuk di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau oleh Imam Muslim rahimahullah taala dan disyarah oleh Imam Nawawi. Beliau menjelaskan ketika Rasulullah SAW mempamakan bintang itu pengaman langit beliau menjelaskan bahwasanya bintang-bintang itu akan menjadi pertanda kehancuran langit keberadaan bintang setiap bintang yang terbit itu merupakan pertanda langit masih akan ada tapi jika bintang itu sudah tiada maka di situ langit akan akan sirna dan akan binasa. Adapun hadis tersebut dilanjutkan Rasulullah, "Ana amanatun li ashabi." Aku pengaman bagi para sahabatku. Dan jika aku telah tiada, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang yang dijanjikan. Maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, jika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka ancaman dari luar dan kemudian kejadian-kejadian yang telah tertulis di Lohel Mahfud akan terjadi para, kepada para sahabat. Disebutkan kejadian-kejadian yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah SAW dan semuanya telah terjadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang diantaranya kita, kita bacakan. Telah kita bacakan dalamnya. Dan di antaranya sebagian insya Allah akan kita sampaikan dalam kesempatan yang lainnya. Yang menunjukkan bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang akan terjadi baik itu tentang para sahabatnya ataukah tentang umat ini secara keseluruhan betul-betul terjadi betul-betul terjadi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang konkret adalah kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan apa yang akan menimpa para sahabat betul-betul terjadi dan telah terjadi semuanya. Termasuk diantaranya adalah peperangan yang terjadi di antara para sahabat dan Rasulullah SAW menamakan keduanya adalah dua kelompok kaum mukminin sama-sama beriman. Dan disebutkan bahwasanya mereka masing-masing adalah istihad dan Rasulullah SAW memberikan bimbingan bagaimana ketika terjadi fitnah yang ada. Ketika terjadi fitnah, terjadi perselisihan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha pada waktu perang Jamal di mana Aisyah waktu itu keluar mengikuti pasukannya Talha dan Zubair. Aisyah teringat akan suatu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana atau siapa di antara kalian yang dia menunggang salah satu unta yang berbulu tebal dan singgah di telaga Al-Hawab. Telaga yang disebutkan Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah betul-betul mengendarai seekor unta yang berbulu tersebut. Bulu agak tebal. Dan kemudian dia bertanya ketika mampir di sebuah telaga atau di sebuah lembah. Aisyah kemudian terkejut dan bertanya, ini lembah apa namanya? Dia teringat ketika bersama Rasulullah bersama para istrinya. Dan kemudian dijawab bahwasanya ini adalah lembah Hawab. Lembah Hawab atau sumber Hawab waktu itu berada di, di sebuah sumber air di sana. Aisyah langsung teringat dengan sabda Rasulullah dan langsung minta kembali. Minta kembali. Tetapi Talha dan Zubair ini sudah di setengah perjalanan tidak mungkin untuk membawa kembali Aisyah. Maka diteruskan perjalanan dan terpaksa Aisyah menurutinya, mengikuti pasukan tersebut. Demikian juga Ali bin Abi Thalib Sebelum kejadian zaman itu di zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada Ali, engkau akan punya masalah antara engkau dengan Aisyah. Ya Rasulullah, apakah aku orang yang celaka? Kata Rasulullah, bukan. Artinya engkau bukan yang bersalah. Akan tetapi jika terjadi, selamatkan dia. Selamatkan dia. Hampir saja dia terbunuh, kata Rasulullah maka Ali bin Abi Thalib ketika mendengar bahwasanya Aisyah keluar bersama pasukan Talha dan Zubair, maka Rasulullah SAW kemudian <clears throat> maka kemudian Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Aisyah. Pasukan wanita. Eh, ini. Maka disiapkan pasukan khusus untuk mereka ketika mendengar eh, ketika Ali teringat dengan saudara Rasulullah dan memang pasukan itu kemudian betul-betul eh, melihat di mana Aisyah radhiallahu anha karena Aisyah radhiallahu anha berada di atas sebuah onta yang disebutkan Rasulullah SAW maka disitulah pasukannya Ali justru menyelamatkan Aisyah radhiallahu anha yang ada di pihak lain dan yang memulai peperangan bukanlah Ali bin Abi Thalib ataukah Talha bin Zubair. Akan tapi orang-orang yang disusupkan oleh Abdullah bin Sabah yang ada di dalamnya untuk menimbulkan fitnah dan peperangan mengadu domba di antara kedua kelompok tersebut. Ali tidak pernah mengomando pasukannya untuk menyerang. Demikian juga Talha dan Zubair. Karena keduanya antara Talha dan Zubair ini bertemu dengan Ali pada waktu itu bertemu dan kudanya saling ber, eh, beradu leher. Ini menunjukkan bahwasanya keduanya bertemu dan tidak saling berperang. Tapi pasukan yang ada di, di belakang yang disusupkan oleh kaum munafikin yang memulai peperangan waktu itu. Seandainya kita melihat bagaimana kejadian dan runtutan peristiwa, kita tidak akan mengatakan sahabat saja perang. Tapi itu adalah fitnah yang terjadi yang dipicu oleh kelompok kaum munafikun oleh orang-orang yang sengaja disusupkan oleh mereka untuk menghancurkan kaum muslimin dan para sahabat. Oleh karena itu, orang yang mencela para sahabat ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW sudah memperingatkan dan Rasulullah sudah mendapatkan <clears throat> wahyu akan kejadian ini bahwasanya para sahabat akan dicela. Akan dicela. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Janganlah kalian itu mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biadihi Demi yang diriku ada di tangannya. Demi yang diriku ada di tangannya. <clears throat> Lau anna ahadakum. Seandainya ada di antara salah seorang di antara kalian Padahal ini Rasulullah bersabda kepada siapa? Para sahabat juga. Akan tetapi waktu itu yang di hadapan Rasulullah SAW adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid masuk Islamnya belakangan, bukan termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Waktu itu Khalid bin Al-Walid sedang bermasalah bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan saling uh, <clears throat> kemudian keduanya Eh, berdebat dalam satu masalah di antara mereka berdua dan kemudian Khalid ini kemudian sampai terucap kalimat yang didengar oleh Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah SAW kemudian menegurnya dan mengatakan, jangan kau mencela, janganlah kalian mencela sahabatku. Abdurrahman bin Auf as al Ini padahal Rasulullah berkata kepada sahabat juga, Mungkin kita heran, kenapa Rasulullah mengatakan jangan mencela sahabatku, padahal Khalid bin walid juga seorang seorang sahabat. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada sahabat dan kemudian mengatakan jangan kalian mencela sahabatku? Ini menunjukkan bahwasanya sahabat pun punya tingkatan. Ada tingkatan di kalangan mereka. Khalid bin walid masuk Islamnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan bahkan sempat memimpin perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, Khalid bin walid berada di pihak di pihak musuh, di pihak kaum Quraisy dan berhasil kemudian mengimbangi kekalahan yang hampir saja mereka alami. Walaupun sebenarnya mereka sudah mengalami kekalahan di awal pertempuran, tapi Khalid bin Walid seorang yang sangat cerdas, ahli dalam perang maka dia bisa kemudian akhirnya berputar dan kemudian mengalahkan kaum muslimin dan banyak kaum muslimin yang yang ter <clears throat> terbunuh waktu itu. Kalau seandainya hanya karena Khalid bin Walid maka Allah Subhanahu wa taala e, tidaklah akan menghancurkan kaum muslimin seperti itu. Membinasakan dan banyak ke, eh, kematian. Akan tapi disebabkan karena kaum muslimin tergesa-gesa dan melanggar larangan Rasulullah. Jangan turun dari bukit Uhud, dari bukit kemana? Tapi dilanggar. Maka Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu. Padahal pasukannya sudah mundur dan sudah kalah sebenarnya. Seandainya bukan karena ada sebagian kaum muslimin waktu itu yang lupa bahwasanya Rasulullah sudah melarang untuk turun dari bukit pemanah. Akhirnya Allah SWT menguji memperingatkan, mengingatkan mereka eh, akan bahayanya menyelisihi sabda Rasulullah SAW dan larangannya. Khalid bin Walid kemudian ketika kejadian tersebut setelah itu masuk Islam. Abdurrahman bin Auf sudah termasuk as-sabiqun al-awwalun yang berhijrah bersama Rasulullah. Memiliki keutamaan yang lebih daripada dia. Maka Rasulullah bersabda, "Jangan mencela sahabatku seandainya salah seorang di antara kalian itu berinfak dengan emas sebesar buhit Uhud tidak akan mencapai satu mut bukit Uhud dibandingkan satu mutnya mereka para sahabatku. Demikian juga tidak separuhnya. Tidak juga separuhnya. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah kata Rasulullah. Seandainya kalian berinfak, salah seorang di antara kalian berinfak sebesar bukit Uhud emas, tidak akan sebanding dengan mood atau satu uh, <clears throat> satu mood yang mereka infakkan beras ataukah gandum waktu itu walaupun cuma gandum tidak bisa dilawan dengan emas sebesar bukit Uhud tidak juga separuh mood separuh mood satu tangan satu mood satu tangan separuh satu <clears throat> maka di sini menunjukkan bagaimana kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum seandainya saja sahabat as-sabiqun al-awalun dibandingkan dengan sahabat yang datang setelah itu itu sedemikian tingginya dan jauhnya bagaimana dengan mereka yang bukan sahabat bagaimana dibandingkan dengan tabi'in dan bagaimana dengan para sahabat dibandingkan dengan umat sekarang ini terlalu jauh terlalu jauh untuk kita mencela para sahabat terlalu tinggi mereka kedudukannya di dalam Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terlalu tercela kita ini jika kita mencela sahabat Rasulullah SAW. Justru celaan itu akan kembali kepada kita. Celaan kepada para sahabat, walaupun yang paling rendah di antara mereka, itu adalah satu celaan bagi kita. Bumerang bagi kita. Makanya Rasulullah mengingatkan dan inilah larangan. Sesuatu yang haram bagi kita untuk mencela. La tasubbu ashabi. Rasulullah dengan kerasnya waktu itu mengatakan jangan kau men kalian mencela para sahabat. Sampai demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selayaknya bagi kita kemudian membicarakan, mengkritik, menghina, atau berkata miring seuzan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun dan seringan apapun atau serendah apapun derajat mereka, seperti dilakukan oleh sebagian di antara kaum muslimin dan banyak di antara kaum muslimin yang terpengaruh mencela sahabat. Muawiyah dibicarakan. Muawiyah yang kemudian dikatakan nah, ini merampas dan menjadikan uh, eh, kesilafan itu kerajaan dan berbagai macam celaan-celaan yang lainnya. Padahal Muawiyah adalah penulis wahyu Rasulullah SAW. Wahyu Al-Quran. Dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memuji dalam satu riwayat bahwasanya walaupun tidak disebutkan namanya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan ada armada yang belum pernah diadakan waktu itu, baru pada zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Seandainya kita mencela satu sahabat, maka akan merembet kepada yang lainnya. Dan diantaranya ada hadis-hadis palsu yang disebarkan di umat ini berkaitan dengan celaan beberapa para sahabat. Termasuk kisahnya Sa'labah. Kenal dengan kisah Sa'labah? Yang dikatakan korunnya umat ini. Ini adalah kisah palsu. Yang mungkin banyak disampaikan kepada kita. Dan mungkin kita banyak sering mendengarnya. Kisah Sa'labah, sahabat Rasulullah SAW yang miskin kemudian minta didoakan kepada Rasulullah akhirnya jadi kaya dan setelah itu ketika diminta zakat tidak mau membayar zakat akhirnya kemudian kisahnya mirip dengan korun sehingga dinamakan dengan korunnya umat ini kisah ini adalah kisah palsu kisah palsu tetapi sering kita mendengarnya dan sering disampaikan oleh dai dai menyampaikan celaan kepada sahabat ini ya, sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Sa'labah salah seorang ashabu Badr yang ikut terang dalam perang perang Badr. Kenapa disebutkan dalam hadis palsu seperti ini? Untuk mencela perang Badar, untuk mencela orang yang ikut dalam perang Badar? Pada dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada satu riwayat <clears throat> menyebutkan tentang seorang sahabat yang waktu itu ke perang Badar yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib <clears throat> bin Abi Balta'ah. <clears throat> waktu itu disebutkan <clears throat> bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah mengirim sebuah surat kepada keluarganya yang ada di Makkah. Sebuah surat Waktu itu Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali berkata, Rasulullah menyuruh saya, bahasanya Rasulullah SAW bersama Az-Zubair wal Mekdad bil Aswad. Rasulullah bersabda, itu, kalian pergi, berangkatlah hingga kalian itu datang <clears throat> di sebuah kebun khok. Khok itu salah satu buah <clears throat> Fa inna biha dha'inah. Khokh ini nama buah atau nama salah satu kebun yang di sana. Di sana ada seekor <clears throat> ada sebuah uh, eh, dha'inah. Eh, nah, ini sebuah uh, eh, unta atau seorang wanita yang menunggang. Seorang yang menunggang wa ma'aha kitabun. Seorang wanita pengembala yang dia itu membawa sebuah rus, sebuah surat. Ambillah darinya. Maka ketiganya apa? berangkat. Dan ketika bertemu dengan wanita tersebut, maka Ali mengatakan, kami mengatakan keluarkan kitab atau keluarkan surat. Maka wanita itu mengatakan, saya tidak membawa apa-apa. Tidak ada surat. Maka kami mengatakan, engkau keluarkan kitab, engkau keluarkan bu, surat itu, au lanul kian nasyab, atau kami akan telanjangi engkau. Lanul kian nasyab. Karena Rasulullah mengatakan eh, jelas dia itu membawa apa? Membawa surat. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kemudian wanita itu mengeluarkannya daripada ditelanjangi, maka apa? Dikeluarkan. Maka kemudian dikeluarkan kitab dari eh, <clears throat> dari dalam <clears throat> dirinya fa'akhadat fa'akhnal kitab kami kemudian mengambil kitab itu surat maksudnya kami datang dan bawa kepada Rasulullah saw dan surat itu ternyata memang berasal dari Hatib Hatib seorang yang ikut perang Badar maka kemudian Rasulullah SAW berkata, mahadaya Hatib." Apa-apaan ini ya Hatib? Apa ini? Artinya kenapa kok kirim surat? Maka Hatib mengatakan, jangan la ta'jal alaiya. Jangan tergesa-gesa. Saya itu adalah seorang yang sangat dekat dengan orang Quraisy dan saya bukanlah termasuk orang yang e, memiliki kedudukan tinggi di antara mereka. Sementara kalian, engkau Rasulullah SAW, termasuk kaum muhajirin yang memiliki kerabat yang akan melindungi keluarga mereka. Saya tidak punya pelindung di sana. Ini maksudnya. Dan mereka punya harta di Mekah. Saya ingin jika aku tidak mendapatkan hal itu, tidak mempunyai hal itu, tidak punya hubungan nasab dengan mereka orang-orang yang punya kekuasaan dan punya eh, perlindungan. <clears throat> aku ingin mereka itu mengambil manfaat dari saya dengan adanya perlindungan dari mereka dengan datangnya surat ini untuk kerabatku. Aku bukanlah melakukan hal itu untuk karena kekafiran, bukan karena murtad dari agamaku, bukan karena ridho dengan kekafiran setelah Islam, kata Hatib. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innahu sadaqakum. Dia jujur kepada kalian. Dia itu telah jujur kepada kalian. Rasulullah eh, <clears throat> kemudian eh, mengatakan hal itu bukanlah kemudian Rasulullah ini eh, mengatakannya karena sekedar khusnudan saja tetapi dalam wahyu maka kemudian Umar mengatakan dakni adribu unuqa hadzal munafik ya Rasulullah biarkan saya penggal orang munafik ini kata kata Umar saking semangatnya eh, karena ini bahaya karena apa? bahaya ini Hatib bin Abi Balta'ah ini diut dia mengirim surat pada saat dimana waktu itu terjadi peperangan hampir saja akan terjadi penyerangan dari Rasulullah SAW yang direncanakan nah ini kok dibocorkan ini bahaya pembocoran apa informasi ini suratnya Hatim Nabi Ulta'ah dan turun wahyu untuk apa untuk mengambilnya nah, ini wahyu dari dari Allah SWT Jibril memberitahu maka kemudian dalam satu ayat disebutkan isi suratnya ini ya, sebenarnya ini menunjukkan bahwasanya bukan menginginkan kekafiran, bahkan menunjukkan dakwah sebenarnya. Tapi bahaya di dalamnya mengandung informasi. Pengennya hatib itu berdakwah, tetapi apa? Di dalamnya ada informasi yang sebenarnya tidak bisa disampaikan begitu saja. Dia mengatakan, "Amma ba'd wahai masyarakat Quraisy, sekalian Quraisy, sungguhnya Rasulullah SAW akan datang kepada kalian dengan pasukan seperti malam. Eh, ini hari dia itu seperti ombak atau seperti eh, gelombang. Demi Allah, seandainya dia datang sendirian kepada kalian, seandainya Rasulullah datang sendirian kepada kalian, maka apa? <clears throat> maka tentu Allah akan menolongnya. Tentu Allah akan akan menolongnya dan Allah akan menunaikan <clears throat> janjinya. Lihatlah diri kalian. Wassalam. Ini suratnya siapa? Hatib. Jadi ancaman dan peringatan kepada mereka eh, bahwasanya Rasulullah itu tidak bisa dilawan. Jangan kalian melawan. Artinya lebih baik kalian tunduk, lebih baik kalian patuh. Jangan kemudian apa? Eh, melawan karena Rasulullah seandainya datang sendirian itu pasti ditolong oleh Allah apalagi ini datang dengan dengan pasukan Nah ini. Maka eh, Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, Innahu qad syahida badran. Dia ini adalah seorang yang telah ikut serta dalam perang Badar. Mama Yudrika. Eh, siapa tahu? Nah, ini. Oh, kamu, kamu <clears throat> tahukah engkau? Nah, ini Allah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala. Ittala ala ahli Badrin telah mengetahui kepada ahlu badr apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana meninggalnya mereka. Faqala maka Allah kemudian berfirman, "I'malu ma Allah berfirman kepada ahlu badr. Ini hadis diskusi Silahkan kalian beramal. Fakat ghafartu lakum. Silahkan kalian beramal dengan apa yang kalian inginkan. Aku telah ampuni kalian. Subhanallah. Ahlu Badr diampuni oleh Allah swt Orang yang ikut perang Badr Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam <clears throat> hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, "Lan nara ahadun syahida badran." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut perang ikut perang Badar. Termasuk di dalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya para sahabat radhiyallahu anhum yang terjamin masuk surga. Termasuk Hatib ini tadi. Sehingga seorang yang mencela mereka para sahabat. Ini adalah mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencela sahabat adalah mencela persaksian Rasulullah, mencela sabda Rasulullah tentang mereka, pujian Rasulullah kepada para para sahabat radhiyallahu anhum. Ini sebenarnya peringatan. Eh, ini makanya Rasulullah mengatakan, aku pengaman bagi para sahabatku. Selama Rasulullah ada, tidak ada yang berani mencela para tidak ada yang berani mencela para sahabat. Tidak ada yang berani memerangi para sahabat pada masa itu. Nih, kaum munafikun tidak berani menampakkan diri. Tetapi ketika Rasulullah meninggal, maka mereka menampakkan diri mereka. Mereka kemudian enggan untuk membayar zakat. Sehingga Abu Bakar menyiapkan pasukan perang untuk mereka. Kaum murtad banyak sepeninggal Rasulullah SAW. Inilah yang dijanjikan oleh, Allah SWT. Maka Rasulullah SAW kemudian meneruskannya. Wa ashabi amanatun li ummati. Kita lanjutkan kembali kepada hadis yang sebelumnya. Dan para sahabatku mereka adalah pengaman umatku. Subhanallah. Ketika Rasulullah menyebutkan aku pengaman bagi para sahabatku. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Jika para sahabatku telah tiada, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala penjelasan tentang hadis ini bahwasanya akan terjadi berbagai macam pemahaman-pemahaman baru al bid'ah wal hawadisu, berbagai macam kebid'ahan dan hawadis pemahaman-pemahaman baru hal-hal yang baru yang tidak pernah diberikan contoh tidak pernah dilakukan tidak pernah diajarkan, tidak pernah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini maksud dari kata-kata Rasulullah SAW akan datang kepada umatku ini apa yang dijanjikan. Berbagai macam kesesatan, pemahaman sesat, ikhtilaf, perpecahan, perselisihan yang banyak sekali. Maka para sahabat merupakan pengaman. Sebenarnya tidak ada jalan lain dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya para sahabat manhaj akidah pemahaman mereka adalah satu-satunya pemahaman yang bisa kita ikuti dan kita jadikan patokan di akhir zaman yang terjadi banyak perselisihan di umat ini yang satu memahami demikian yang lain memahami demikian maka kalau kita ingin memahami Islam ini dengan benar dan lurus, kita memahami Islam ini dengan aman, maka tidak ada yang lebih aman daripada kita mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa agungnya kedudukan para sahabat di umat ini. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan dalam banyak hadis pujian-pujian kepada mereka ahlul badr, pujian kepada as-sabiqunal bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih rendah daripada ashabu badr yang setelah itu itu pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah ridho kepada orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Jumlah mereka sekitar 1400 sampai 1500 orang. <clears throat> Allah telah ridho kepada orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon dan dinamakan dengan bayatul ridwan. Disebutkan atau dinamakan dengan bayatul ridwan karena waktu itu Ketika mereka berbaiat, Allah memujinya dengan ridho, radhiyallahu anhu. Ya, anhu ini, Maka disitulah keutamaan para sahabat. Ini menunjukkan sangat tinggi. Allah telah ridho. Alima ma fi Allah tahu apa yang ada di dalam hati hati mereka. Makanya dari sini eh, kalau seandainya para sahabat sudah di eh, dipuji demikian dan mereka lah yang waktu itu ikut ikut serta dalam peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Maka kita tidak boleh mengatakan itu para sahabat berperang. Sampai-sampai kelompok di antara mereka ada yang mengatakan kafir mereka ini, para sahabat yang berperang. Atau Ali bin Abi Thalib atau di kelompok Talha dan Zubair ataukah Muawiyah ketika berperang dengan Ali dicela. Ya eh, ini, jangan sampai kita terkecoh dengan peristiwa karena hanya sekedar mereka mengatakan mereka akan berperang juga. Kita tidak melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam peperangan itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam celaan beberapa sahabat. Walaupun mereka itu pernah kejadian saling berperang, tapi sebenarnya yang memicu peperangan itu bukanlah mereka. Dan mereka bukan memperebutkan dunia, antara Muawiyah dengan Ali, antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukanlah perangan yang terjadi adalah perebutan rebutan duniawi. Tetapi justru yang sebenarnya terjadi adalah waktu itu sebenarnya fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Di antaranya Abdullah bin Sabah yang memicu peperangan tersebut. Eh, ini. Dan sebenarnya Toha dan Zubair ketika peperangan dengan Aisyah radhiallahu anha untuk mendamaikan Aisyah tujuannya ikut waktu itu adalah untuk untuk mendamaikan di antara keponakannya di antara saudara sepupunya Rasulullah SAW dan keponakannya Talha dan Zubair. Coba bayangkan bagaimana uh, <clears throat> niat yang sebenarnya kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik ini. Maka jangan sampai kita ini berani mencela para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sabda Rasulullah ini menunjukkan pentingnya kita berhati-hati di dalam masalah celaan para sahabat dengan keagungan mereka. Sampai di sini eh, kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. <clears throat> Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an